Yang pertama adalah ibaratun nas. Teks Al-Quran dan hadis bisa difahami melalui pengertian tekstual dari Al-Quran dan hadis itu sendiri yang disebut dengan ibaratun nas yaitu al-makna al-harfi yaitu pengertian tersurat dari sebuah nas itu misalnya jika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran wa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan ayat ini kita bisa mengambil makna tersuratnya mengenai halalnya jual beli dan mengenai haramnya riba Begitu juga melalui ayat ini kita bisa memahami bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Adamu bay'i ibir riba tidak samanya jual beli dengan riba. Itulah yang dimaksud dengan ibaratun nas, yaitu memahami Al-Quran dan hadis dari sudut pengertian tersuratnya. Sedangkan yang kedua, yang disebut dengan isyaratun nas, mengambil pengertian yang tersirat dari sebuah ayat Al-Quran. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Dari ibaratun nas ayat ini, dari makna tersurat ayat ini kita menjadi tahu kewajiban bagi kita untuk mentaati Allah, Rasul dan ulil amri yang bisa diterjemahkan ulil amri sebagai ulama dan juga sebagai pemerintah. Pertanyaannya kemudian, Apakah kita bisa mentaati ulil amri kalau ulil amri itu tidak ada? Kalau begitu ulil amri harus ada biar kita bisa mentaati ulil amri. Maka makna tersirat dari ayat ini adalah wajibnya kita mengangkat seorang pemimpin. Wajibnya mengangkat seorang pemimpin kita ambil dari pengertian tersirat ayat Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena taat kepada ulil amri tak bisa terlaksana tanpa adanya seorang pemimpin ulil amri, maka adanya ulil amri itu menjadi sebuah kewajiban. Itulah yang dimaksud dengan isyaratun nas. Di samping isyaratun nas, ada juga yang dimaksud dengan dalalatun nas, yaitu pengertian terbalik dari apa yang dikatakan oleh nas itu sendiri. Bisa disebut dengan dalalatul mafhum bisa makna yang satu pengertian dengan teksnya tanpa disebutkan atau juga pengertian sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Wala takul lahum Janganlah kalian menyatakan uf kepada orang tua kalian. Pertanyaannya, apakah karena tidak disebutkan di dalam ayat ini memukul juga dilarang, apakah berarti boleh memukul orang tua? Maka dengan menggunakan dalalatun nas, sekalipun Quran tidak menyatakan dilarang memukul orang tua, dari dalalatun nas falatakul lahuma uffin, kita bisa mengambil pengertian bahwa sebagaimana tidak boleh menyatakan kata uf kepada orang tua, maka seluruh tindakan, perilaku, perkataan yang menyakiti orang tua itu juga tidak diperbolehkan. Kita ambil contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar." Ayat ini jelas mengharamkan bagi kita untuk memakan harta anak yatim. Tidak disebutkan di dalam ayat ini bagaimana kalau membakar harta anak yatim. Maka setara dengan itu bahkan lebih dari memakan anak yatim sebagaimana diharamkan memakan harta anak yatim, maka membakar harta anak yatim juga bisa diharamkan dengan mengambil pengertian dari dalalatun nas ayat innal innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sedangkan yang terakhir yang disebut dengan iktidaun nas sebuah ayat atau hadis tak bisa segera difahami kecuali kita menghadirkan lafat-lafat lain untuk memudahkan kita bisa memahami sebuah ayat atau hadis. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Diharamkan atas kalian ibumu. Ayat ini tidak menyebutkan apakah yang diharamkan kita terhadap ibu kita, menyentuhnya, menciumnya, menikahinya ayat ini tak segera bisa difahami. Sehingga para ulama menghadirkan lafaz, kata untuk membantu memahami ayat ini. Bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah Hurrimat alaikum nikahu ummahatikum. Diharamkan atas kalian menikahi ibumu. Dengan begitu, seorang anak mencium ibunya tidak diharamkan. Karena yang diharamkan adalah menikahi ibunya. Kata nikah dihadirkan di situ untuk memudahkan pengertian dari ayat hurrimat alaikum ummahatukum. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.